Topiknya adalah Israfil min hamalatil arash. Bahwa Israfil termasuk dari malaikat pemikul arash. Kata al-imam محمد التميمي رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل zawiyatun min zawayal arsh ala kahilihi qad maraqat qadamahu fil ardi sabi'ati sufla wa maraqa ra'suhu minas sama'i sabi'atil ulya rawahu Abu Syekh wa Abu Nuaim fil Hilyah yang berikutnya atau kita terjemahkan dulu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya malaikat atau seorang malaikat dari pemikul arus dinamai dengan Israfil. Bernama Israfil salah satu sudut dari sudut-sudut arus berada di ujung bahunya. Kedua kakinya menembus bumi ketujuh yang paling bawah dan kepalanya menembus langit ketujuh yang paling atas. Diriwayatkan oleh Abu Syekh dan Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Dengan lafat ini, dengan lafat yang kita baca, maka hadis ini adalah hadis yang sanatnya lemah. Namun ada sebuah riwayat yang datang dari sahabat Abu Hurairah dengan sanat yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Udzinali an uhadisa an malakin qad maraqat srijlahu al-arda sabi'ah wal arshu ala mankibihi yaqulu subhanaka aina kunta wa aina takunu Diberi izin kepadaku kata Rasulullah untuk menceritakan tentang seorang malaikat di mana kedua kakinya menembus bumi yang ketujuh hingga bumi yang ketujuh. Dan arus berada pada pundaknya. Dia mengatakan subhanaka aina kunta wa aina takunu. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah menerangkan apa yang kita baca tadi. Wahada dalilun akhar ala izami khilqatil malaikah. Ini adalah dalil yang lain tentang besarnya penciptaan malaikat. Perhatikanlah seorang malaikat dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala kedua kakinya berada di tingkatan bumi yang paling bawah. sementara kepalanya menembus langit yang tertinggi pada langit yang ketujuh. Wahada dalilun ala ilmi khilqatihim wa hayatihim. Maka ini sebagai dalil tentang betapa besarnya malaikat itu. Kemudian hadis yang ke 69 warawa Abu Syekh عن الأوزاعي قال ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم dan Abu Syekh meriwayatkan dari Al-Auza'i rahimahumallah Beliau berkata tidak ada seorang pun makhluk Allah yang suaranya lebih bagus dibandingkan Israfil. Rasulullah menyebutkan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang suaranya lebih bagus dari Israfil. Bila dia bertasbih, ia memutus. Atau para penduduk langit yang tujuh itu berhenti dari salat dan tasbih mereka. Kemudian lanjutannya dari apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Wa min sadatihim malakul mauti alaihi salam. ولم يجئ مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة وقد جاء في بعض الآثار تسميته tasmiyatuhu فالله أعلم قاله الحافظ ابن كثير dan di antara pemimpin malaikat adalah di antaranya di antara tokoh-tokoh malaikat adalah malaikat maut alaihi salam dan tidak ada penyebutan yang jelas di dalam Al-Qur'an Al tentang namanya Begitu pula di dalam hadis-hadis yang sahih. Walaupun datang dalam sebagian asar dinamai dengan Israel. Wallahu a'lam disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan penggalan ini, penamaan malaikat maut demikianlah yang datang di dalam Al-Qur'an. Demikianlah yang datang di dalam Al-Quran. Dinamakan dengan malaikat maut. Allahu Azza wa Jalla berfirman, Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukkila bikum. Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut yang diberi tugas untuk mencabut nyawa kalian. Kata Syekh Al-Fauzan, walakin lam yusamma bi'izraila walam yasbut lahu ismun muayyanun fil Quran wala fis sunnah namun tidak dinamakan dengan Israel dan tidak sahih tidak disebutkan namanya secara jelas di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah hanya mengatakan malakul maut. Malaikat maut. Sebagian asar, sebagian riwayat disebutkan bahwa namanya adalah Israel namun kata Syekh wallahu a'lam bi sihhati dzalika wallahu a'lam tentang kesahihannya namun dalam hadis hadis-hadis yang sahih maka tidak disebutkan penyebutan Israel kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah melanjutkan waqala dan beliau juga berkata Ibnu Katsir Innahum bin nisbati ila ma hayya'ahum lahu aqsamun Mereka terkait dengan tugas-tugas mereka ada beberapa macam beberapa jenis malaikat Faminhum hamalatul arshi. Di antara mereka, di antara malaikat itu adalah malaikat pemikul arsh. Kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan, Min haula'il malaikati manhum hum muwakkaluna bihamli arshir rahman tabaraka wa ta'ala. Di antara jenis malaikat adalah yang diberi tugas memikul arsh ar-Rahman dan sudah berlalu bagi kita penjelasannya. Dan di antara mereka juga ada yang berada di sekeliling arsh. Kemudian, kata penulis melanjutkan wa minhum dan di antara mereka al-karubiyun alladzina hum haulal arsh. Malaikat yang berada di sekeliling arsh. Wahum ma'a hamalatil arshi ashraful malaikah. Wahumul malaikatul muqarrabun. Mereka ini malaikat yang dinamakan Al-Karubiyun yang berada di sekeliling arus, di sekitar arus. Bersama dengan malaikat pemikul arus adalah ashraful malaikah. Malaikat yang paling mulia. Dan mereka adalah al-malaikatul muqarrabun, para malaikat yang dekat dengan Allah. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah berfirman, "Lan yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun." Al-Masih Isa bin Maryam tidak sombong untuk menjadi hamba Allah dan tidak pula para malaikat yang dekat dengan Allah sombong untuk beribadah kepada Allah dan menjadi hamba Allah. Kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan penggalan ini dan di antara malaikat juga adalah malaikat yang berada di sekeliling arsh yang dikatakan Al-Karubiyun termasuk di antara afdalil malaikah, malaikat yang paling afdal. Allah menyatakan dalam surat Ghafir ayat ke-7 Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu malaikat-malaikat yang memikul arsh dan yang berada di sekeliling arsh. Pada surat Az-Zumar ayat 75 Allah juga berfirman wa taral malaikata hafina min haulil arshi dan engkau melihat malaikat melingkar di sekeliling arsh maka mereka kata Syekh Salih Al Fauzan fahaulai akrabul malaikati ilallahi azza wa jalla. Mereka adalah malaikat terdekat dengan Allah. Kemudian berikutnya kata penulis, Wa minhum sukkanus samawati sab'i ya'murunaha ibadatan daimatan laylan wa naharan sabahan wa masaan. Kama qala ta'ala yusabbihuna al-laila wan Dan di antara mereka malaikat itu adalah penghuni langit yang tujuh. Penghuni langit yang tujuh. Yang mereka memakmurkan langit dengan ibadah terus menerus. Malam dan siang, pagi dan sore. Sebagaimana Allah katakan dalam suratul Anbiya ayat ke-20, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, mereka senantiasa bertasbih malam dan siang dan tidak pernah lelah. Kita lanjutkan eh, untuk sedikit meringkas. Wa minhum alladzina yata'aqabuna ilal baitil ma'mur. Dan di antara malaikat itu ada yang bergantian menuju Baitul Ma'mur. Sebagaimana sudah kita terangkan bahwasanya Al-Baitul Ma'mur yang ada di langit ketujuh masuk di dalamnya 70 ribu malaikat kemudian keluar dan yang pernah masuk tidak pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Kemudian kata Syekh Qultu aku aku berkata apa yang kita sebutkan ini nanti penghujungnya dari penyebutan-penyebutan jenis malaikat tadi. Nah, bahwasanya ini disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman karya Imamul Baihaqi dari hadis Ibnu Abbas. Jadi ini riwayat. Qultu aku berkata kata Syekh Muhammad At-Tamimi Al-zahir anna alladhina yata'aqabuna ila al-baitil ma'mur sukan as-samawat. Yang tampak bahwa yang bergantian menuju al-baitul ma'mur itu adalah penghuni langit-langit yang tujuh tersebut. Malaikat penghuni langit. Kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan, yakni hal Hunaka farqun baina sukkani samawati wa baina alladhina ya'tuna ilal baitil ma'mur. Ada muncul pertanyaan, apakah ada perbedaan antara penghuni langit dengan mereka-mereka yang akan datang ke Al-Baitul Ma'mur? Apakah ada perbedaan antara malaikat yang menjadi penghuni langit dengan malaikat yang mendatangi Baitul Ma'mur? Maka Al-Mu'allif rahimahullah, penulis mengatakan, Qultu, aku berkata, Al-Zahir annalladzina yata'aqabuna yang nampak bahwasannya yang mereka bergantian, silih berganti ila al baitul ma'mur menuju baitul ma'mur adalah sukan as-samawat. Kata Syekh ay la'allahum hum as samawat idla farqa bainahum wallahu a'lam. Sepertinya mereka adalah malaikat penghuni langit itu sendiri karena tidak ada perbedaan antara malaikat penghuni langit itu dengan yang datang ke Al-Baitul Ma'mur. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Wa minhum dan di antara malaikat itu موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر Dan di antara malaikat adalah malaikat yang diberi tugas untuk mengurusi surga. Mengatur atau menyiapkan pemuliaan untuk penghuni surga. Membuat persiapan untuk menyambut penghuninya. Dari pakaian-pakaiannya, makanannya, minumannya, perhiasannya, tempat tinggalnya, dan yang lainnya kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terlihat mata, yang tidak pernah terdengar telinga dan tidak terbetik dalam hati seorang manusia pun. Kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan penggalan kalimat ini, Ay wa minal malaikati manhum wazifatuhum dakhilul jinan. Di antara malaikat yang tugas mereka berada di dalam surga. mereka menyiapkan apa yang harus mereka siapkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala demi penyambutan terhadap ahlul jannah. Mereka menanam padanya pohon-pohon, membangun bangunannya dan yang lainnya yang disiapkan untuk kaum mukminin. Wa ra'isuhum ridwan kama ja'a fi al-hadis dan pemimpin mereka pemimpin penduduk surga eh, pemimpin malaikat yang mengurusi surga adalah Ridwan sebagaimana datang dalam hadis. Oh ya afwan ini maksudnya adalah nanti ada kesempatan saya sebutkan penyebutan tentang Ridwan ini dalam kitab Syu'abul Iman Al-Baihaqi Al-Baihaqi dalam hadis Ibn Abbas. Kemudian berikutnya kata penulis Wa minhum al-muwakkaluna bin nar a'adhanallahu minha wa hum az-zabaniyah. Di antara malaikat itu adalah malaikat yang diberi tugas mengurusi neraka. Semoga Allah melindungi kita darinya. Mereka adalah malaikat yang dinamakan malaikat Zabaniyah. Muqaddamuhum tis'ata asyar. yang terdepan dari mereka adalah 19 malaikat. Wa khazinuha Malik. Penjaga neraka itu adalah malaikat Malik, dia sebagai pemimpinnya. Allah Azza wa Jalla katakan wahumul humul madhkuruna fi qawlihi ta'ala mereka ini yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Ghafir ayat 49 وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب Berkata orang-orang yang berada di neraka kepada penjaga jahanam, kepada khazanah. Mintalah kepada Tuhan kalian agar meringankan untuk kami azab sehari saja. Wa qala ta'ala dan Allah berfirman berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 77 Wa nadaw ya maliku liyakdi alaina rabbuka qala innakum makithun Mereka menyeru wahai Malik Hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja Ia berkata kalian akan tetap tinggal di dalamnya Wa qala ta'ala dan Allah berfirman alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun at-tahrim ayat yang ke-6 di dalam neraka itu ada malaikat yang kasar lagi keras mereka tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan dan mereka menunaikan apa yang diperintahkan kepada mereka wa qala ta'ala dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Muddathir ayat 30 sampai 31 alaiha tis'ata asyar di neraka itu ada 19 malaikat wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah dan kami tidak menjadikan penjaga neraka kecuali malaikat ila qaulihi sampai pada ayat wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu kecuali dia. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan penggalan ini. Di antara jenis malaikat adalah yang diberi tugas untuk mengurusi neraka dan menyiapkan azab untuk penghuninya. Pemimpin malaikat penjaga neraka adalah Malik. Sebagaimana ayat yang sudah disebutkan oleh penulis rahimahullah. Di antara mereka adalah Az-Zabaniyah yang jumlahnya 19 malaikat. Yang disebutkan pada ayat alaiha tis'ata asyar. Jadi, tokoh utama dari penjaga neraka adalah 19 malaikat dan pemimpin mereka semua adalah Malik ketika Abu Jahal mendengar bahwa jumlah malaikat yang berada di neraka adalah 19. Maka ia berkata kepada Quraisy, "Apakah setiap sepuluh orang dari kalian merasa lemah untuk menyergap satu dari malaikat penjaga neraka?" Artinya coba 10 orang kalian lawan satu malaikat begitu. anzalallahu ta'ala maka Allah menurunkan ayat wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Tidaklah kami menjadikan penjaga neraka kecuali dari kalangan malaikat. Maksudnya apa? Ai laisu minal bashar, mereka ini bukan manusia. Bahkan mereka adalah malaikat. Dan tidak ada seorang pun yang tahu seberapa besarnya kekuatan para malaikat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita terangkan pada beberapa kajian yang lalu bagaimana Jibril alaihi salam Naam hanya dengan salah satu ujung sayapnya mengangkat tujuh kota kaum Nabi Lut alaihi salam diangkat dan dijatuhkan dengan cara dibalik sebagaimana juga digambarkan yang kita baca tadi. Na'am barakallahu fikum. Malaikat Allah Subhanahu wa taala salah satu malaikat Allah ada yang kedua kakinya menembus bumi yang paling bawah. Naam sementara bahunya memikul arash. Bahunya memikul, memikul arash. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kata syekh, Thumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا Tidaklah kami menyebutkan jumlah mereka ini kecuali sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Tidaklah kami menjadikan jumlah mereka seperti itu kecuali sebagai ujian. Ah, cuma 19. Maka mereka melecehkan jumlah tersebut. Abu Jahal berandai-andai sekiranya sepuluh Quraisy menyergap satu malaikat, menghancurkannya. Subhanallah. Maka ini adalah bentuk ujian bagi mereka. Adapun ahlul iman, mereka tidak punya pertanyaan tentang hal itu. Karena itu adalah kalamullah. Mereka hanya menyatakan amanna wa saddaqna. Sami'na wa ata'na. Dan malaikat tidak ada yang tahu betapa besarnya kekuatan mereka dan betapa banyaknya jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disebutkan dalam kalimat dalam ayat ini wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu tidak ada yang tahu tentang tentara-tentara Tuhanmu kecuali Allah maksudnya yang 19 itu la ya'lamu quwwatahum wa ba'sahum wa shiddatahum illallah tidak ada yang tahu tentang kekuatan mereka kasarnya mereka kerasnya mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala Ikhwani fidin azzakumullah. Berikutnya kata penulis rahimahullahu taala wa minhum al bani Adam kama qala ta'ala lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. ayat 11. Qala Ibnu Abbasin malaikatun yahfazunahu min baini yadayhi wa min khalfihi fa idza jaa amrullahi khallau anhu. Di antara malaikat itu adalah malaikat yang diberi tugas menjaga Bani Adam. Diberi tugas menjaga manusia. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11, Allah memiliki malaikat yang berjaga bergiliran menjaga dari depan, dari belakang. Naam yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaganya sesuai dengan perintah Allah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma malaikat menjaganya dari arah depan dan belakang. Maka bila datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala bila datang ajalnya ia menyingkir. Kata Syekh Al-Fauzan menjelaskan penggalan ini di antara malaikat adalah yang diberi tugas untuk menjaga Bani Adam dari bahaya. Malaikat itu berjalan bersamanya, mencegahnya untuk terjatuh ke dalam bahaya, dan ini termasuk rahmat Allah. Kalau dia tidur, ia menjaganya. Allah katakan, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ayat yang sudah kita baca tadi. Ay, yakni kata Syekh bi amrillahi wa rahmatihi bi abdihi. Dengan perintah Allah dan rahmatnya kepada hambanya. Fa'idha jaa ajaluhu dan bila telah datang ajalnya khalla Allahu bainahu wa bainal ajal. Maka sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas kalau sudah datang ajalnya mereka menyingkir karena tugasnya sudah selesai. Jadi mereka menjaganya sebatas masa hidupnya. Maka bila hana waktu dunui ajalihi wantihai hayatihi idha hana waktu dunui ajalih bila tiba waktu dekatnya ajalnya maka dia dan kehidupannya sudah berakhir fa innahu tantahi muhimmatuhu maka berakhir tugasnya kemudian kata penulis waqala mujahid berkata Imam Mujahid Ibnu Jabir rahimahullah ma min abdin إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له وراءك إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه نعم فيصيبه كتب مجاهد Tidak ada seorang hamba kecuali ada malaikat yang diberi tugas untuk menjaganya. Di saat ia tidur, saat ia terjaga, baik itu Naam menjaganya dari jin, dari manusia, binatang buas. Maka tidak ada sesuatu yang datang kepadanya yang akan mencelakakan dia kecuali malaikat itu berkata kepadanya wara'aka di belakangmu ada kecuali sesuatu yang memang Allah izinkan untuk menimpa dia maka akan menimpanya Taib kata Syekh menjelaskan penggalan kalimat ini para malaikat tersebut yahfazunal insan wa haula'il malaika yahfazunal insan minal jin Malaikat itu menjaga manusia dari jin, gangguan jin, binatang buas, binatang-binatang berbisa, dan dari segala macam mara bahaya. Kecuali apa yang Allah takdirkan untuk menimpa seorang hamba. Maka ia akan pasti menimpanya dengan takdir Allah dan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, kata penulis, ومنهم الموكلون بحفظ أعمال, بحفظ أعمال العباد كما قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سورة قاف آية 17 sampai 18 وقال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون Al-Infitar ayat 10 sampai 12. Dan di antara mereka ada malaikat yang diberi tugas untuk mengawasi amalan hamba. Allah berfirman dari ayat yang sudah kita baca tadi, dua malaikat pencatat berada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ia duduk di sebelah kanan dan kiri. Tidak ada satu lafat pun yang diucapkan kecuali di sisinya ada raqibun atid yang selalu mengawasi. Wa qala ta'ala dalam surat Al-Fitar yang sudah kita baca, wa inna 'alaikum lahafizin. Dan sesungguhnya atas kalian ada malaikat pengawas. Kiraman katibin yang mulia lagi mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian perbuat. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan penggalan ini di antara malaikat tersebut adalah malaikat yang dinamakan al hafadah Malaikat pengawas. Sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi. Dalam surat Al-Infitar. Mereka mengawasi amalan-amalan Bani Adam. Tidak ada satupun manusia kecuali ada malaikat di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan dalam surah Qaf tadi. Yang dinamakan Al-Hafadah. Mereka senantiasa mencatat amalan Bani Adam. Kemudian terakhir kata Syekh Hafizahullah Ta'ala Syekh Al-Fauzan. وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم bal warusuluna ladaihim yaktubun Az-Zukhruf ayat 80 Apakah mereka menyangka bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan mereka bahkan para rasul kami selalu mencatat di sisi mereka Qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala kata Syekh wa rusuluna para rasul kami ay al-hafadhah para malaikat pengawas selalu menulis amalan-amalan mereka. Fa ayyuhal ikhwah kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini tentunya kita berharap apa yang kita ketahui dari nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang para malaikat, kita mengimani mereka dan tugas-tugas mereka, dan kita pun berharap akan memberikan asar yang baik, dampak positif kepada kita terhadap amalan kita, bahwasanya malaikat selalu menyertai kita, mengawasi kita, melihat gerak-gerik kita, menulis setiap ucapan kita, dan tidak ada satupun yang terluputkan dari apa yang kita kerjakan, ucapan maupun perbuatan.